Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salam dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah umroh para penziarah Masjid Nabawi dan juga para mukimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal masih kita bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahmahullah dan masih kita pada pembahasan al-iman bil yaumil akhir beriman dengan hari akhir beliau mengatakan Rahmahullah wa sabu. الموازين فتوزن فيها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون Beliau mengatakan dan akan ditegakkan al-mawazin yaitu timbangan-timbangan. Kemudian ditimbang amalan-amalan para hamba. Maka barang siapa yang berat timbangannya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka merekalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan di dalam jahanam mereka dalam keadaan kekal. Inilah yang disampaikan oleh Syekhul Islam dan sebelumnya seperti yang kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya kita akan menyebutkan tentang beberapa golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka akan termasuk orang yang mendapatkan teduhan pada hari kiamat yaitu ketika mereka di padang mahsyar. Sebelum kita menjelaskan tentang al-mizan yaitu tentang timbangan amal, kita akan menyebutkan terlebih dahulu tentang beberapa golongan yang mereka akan mendapatkan teduhan di padang mahsyar. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwasanya di padang mahsyar Allah SWT akan mendekatkan matahari sehingga jarak matahari dengan manusia saat itu hanya sekitar satu mil. Sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mil di sini sebagian rawi menyebutkan saya tidak tahu apakah yang dimaksud dengan mil di sini adalah jarak, yaitu jarak satu mil yang kita kenal, ataukah yang dimaksud dengan mil di sini adalah celak yang digunakan untuk alat yang digunakan untuk mencelak mata. Dan tentunya keduanya adalah jarak yang yang sangat pendek. Kita di dunia saja ia merasakan ya ketika musim panas ya merasakan bagaimana panasnya matahari. Bagi yang pernah merasakan musim panas di negara Saudi Arabia, ya ketika sedang panas-panasnya ketika musim panas, ini derajatnya sampai mendekati 50 derajat. Mendekati 50 derajat dan kita merasakan bagaimana panasnya keadaan saat itu. Padahal jarak antara bumi dengan matahari ini adalah ya ribuan kilo atau jutaan kilometer. Lalu bagaimana apabila kelak ketika manusia di padang masyarakat dikumpulkan oleh Allah SWT dan didekatkan matahari sejauh satu satu mil. Tentunya ini perkara yang berat bagi manusia, tapi di sana Allah SWT memberikan karunia demikian pula anugerah kepada sebagian orang. Ketika manusia dalam keadaan susah di padang mahsyar, maka Allah SWT memberikan kepada mereka teduhan. Dan saya sebutkan di sini beberapa hadis yang menyebutkan golongan-golongan tersebut. Di antaranya adalah tujuh golongan yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam ucapan beliau, "Sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu." Tujuh golongan yang kelak Allah SWT akan memberikan teduhan bagi, bagi mereka pada suatu hari di mana tidak ada teduhan kecuali teduhan dari Allah Azza wa Jalla. Di sana ada tujuh golongan yang telah akan mendapatkan teduhan, akan mendapatkan naungan dari Allah SWT pada suatu hari di mana tidak ada yang memiliki naungan kecuali Allah SWT. Mari sudah kita sampaikan pada mahsyar, ini adalah padang yang luas dan tidak ada di sana tanda bagi seorang pun. Ya, tidak ada pohon, tidak ada dataran rendah, tidak ada dataran tinggi, tidak ada bangunan. Tempatnya adalah rata, tidak ada sesuatu apapun. Kemudian beliau mengatakan imamun adlun. Yang pertama adalah imam yang adil. Yaitu seorang pemimpin yang yang adil. Yang menerapkan syariat Allah Azza wa meletakkan sesuatu pada tempatnya dan tidak mendolimi orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Dan pemimpin yang adil di sini bukan hanya mencakup pemimpin negara, akan tetapi semua pemimpin. Baik itu pemimpin perusahaan misalnya, atau bahkan pemimpin rumah tangga. Seorang kepala rumah tangga, dia adalah seorang pemimpin bagi orang yang dipimpinnya. Apabila dia berbuat adil terhadap anak-anaknya dan berbuat adil kepada istri-istrinya. Maka diharapkan orang yang demikian adalah termasuk imam yang adil, imam yang adil dan tidak berbuat zalim dan dia termasuk golongan yang kelak akan dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah wasyabun wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Yang kedua adalah seorang pemuda yang dia tumbuh di dalam peribadatan kepada Allah. Seorang pemuda yang dia tumbuh di masa mudanya dalam keadaan taat kepada Allah. Ini dia isi waktu mudanya dengan taat kepada Allah Azza wajalla. Dikala pemuda yang lain, remaja yang lain mengisi waktunya dengan ya boya-boya mengikuti hawa nafsunya, maka pemuda ini dia mengisi waktunya dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tinggalkan hawa nafsunya, dia isi masa mudanya dengan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk golongan yang telah akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yang ketiga adalah seseorang yang hatinya senantiasa tergantung dengan masjid Artinya senantiasa hatinya ini senantiasa berkaitan dengan dengan masjid. Ingin sekali dan ingin terus-menerus menuju ke masjid Allah dan merasa nyaman, merasa tenang apabila di dalam rumah Allah Azza wa Ketika dia di dalam masjid dia merasa tenang dan ketika dia di luar masjid di rumahnya ingin dia segera datang waktu sholat sehingga menuju ke masjid dan, dan menunaikan ibadah kepada Allah Azza wa jadi hatinya senantiasa mu'allakum fil masajid. Senantiasa tergantung di dalam di dalam masjid. Meskipun dia sendiri jasadnya berada di luar masjid, tetapi hatinya senantiasa memikirkan dan rindu segera pergi ke masjid di antara masjid-masjid Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang selanjutnya warujulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kemudian yang keempat adalah dua orang laki-laki atau dua orang yang saling mencintai karena Allah ijtama berkumpul karena Allah dan dia atau keduanya berpisah karena Allah swt. Artinya dua orang saling mencintai karena Allah. Jadi masuk dengan karena Allah di sini mencintai seseorang karena taatnya dia kepada Allah swt. Kita punya teman misalnya atau punya seorang yang kita kenal karena melihat ibadahnya kepada Allah, taatnya dia kepada Allah Azza Wajal, kemudian kita mencintai orang tersebut. Maka ini namanya mencintai seseorang karena siapa? Karena Allah. Jadi bukan mencintai dia karena dunia. Atau mencintai dia karena dia pernah membantu kita, tidak. Tapi ketika dia melihat orang tersebut taat kepada Allah, beribadah kepada Allah SWT, ia termasuk dan berpegang teguh dengan syariat Allah Azza wa Jal, kemudian timbul rasa cinta kita kepada orang tersebut, maka inilah yang dimaksud dengan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Allah. Di antara golongan tersebut adalah seseorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang dia memiliki kedudukan seorang wanita yang memiliki kedudukan artinya dia bukan wanita biasa seorang wanita yang memiliki kedudukan wajah malin dan dia memiliki kecantikan kedudukan dia memiliki kemudian yang kedua dia memiliki kecantikan faqala inni akhafullah kemudian laki-laki tersebut meninggalkan perzinaan karena takut kepada Allah Azza Wajalla. Fakal maka dia mengatakan ini akhafullah. Diajak oleh seorang wanita untuk berzina dan wanita tersebut adalah seorang wanita yang cantik, wanita yang memiliki kedudukan Kemudian dia meninggalkan perzinaan tersebut karena takut kepada Allah Azza Wajalla bukan karena malu kepada manusia atau takut apabila yang terbongkar aibnya dan turun kehormatannya. Tetapi dia tinggalkan itu semua karena khauf min Allah. Itu karena takut kepada Allah SWT. Takut dengan adabnya. Takut dengan sisaan Allah Azza wa Jal. Dia mengingat bahasanya Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Dan bahasanya di sana akan ada hari perhitungan. Di sana ada adab yang pedih. Kemudian dia tinggalkan perzinahan tersebut karena Allah Maka orang yang demikian Dia termasuk yang kelak akan mendapatkan Naungan dan juga teduhan dari Allah Azza wa Jal Warajulun tasaddaqa bisadaqatin Fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu Ma tunfiqu yaminuh Yang keenam adalah seseorang yang bersadaqah Seseorang yang bersadaqah Dengan sebuah sadaqah Dengan sesuatu Fa'akhfaha kemudian dia menyembunyikan sodakohnya. Sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya dia bersodakoh ya kepada seseorang sehingga tangan kanannya tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Dan maksud dari ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam ini adalah dia bersedekah dengan cara yang sir yaitu dengan menyembunyikan sedekahnya dia sembunyikan sehingga orang lain tidak mengetahui apa yang dia lakukan yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sampai orang yang terdekat seperti istrinya, anaknya dan yang lain tidak mengetahui tentang sedekah yang dia amalkan. Ini menunjukkan tentang kuatnya ikhlas orang tersebut. Yang kuatnya ikhlas orang tersebut ya dia hanya menginginkan wajah Allah azza wajah dan hanya menginginkan ganjaran dan juga pahala dari Allah sehingga dia sembunyikan ya sedekah tersebut sehingga manusia yang lain tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Orang yang demikian itu orang yang menyembunyikan sedekahnya karena ingin mengharap pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah akan termasuk orang yang mendapatkan naungan Kemudian setelahnya beliau mengatakan warajulun rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Yang ketujuh adalah seorang laki-laki yang dia mengingat Allah dalam keadaan khalian, dalam keadaan dia sendiri. Ya, tidak dilihat oleh orang lain. Dia mengingat Allah dalam keadaan dia sendiri, mengingat kebesaran Allah, dia mengingat rahmat Allah yang telah di Allah berikan kepada dirinya, mengingat ya bagaimana yaumul qiyamah azab Allah azza wajal mengingat surga yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada dirinya mengingat kebesaran Allah dan kebesaran sifat-sifat Allah fafadat aina kemudian setelah itu ya menetes air matanya menetes air matanya. Jadi kedua matanya meneteskan air mata. Yaitu ketika dia mengingat Allah, ya dalam keadaan dia sendiri, kemudian meneteskan air matanya. Maka orang yang demikian juga termasuk orang yang akan mendapatkan naungan yang dari Allah Azza wa Jal di suatu hari di mana ya, eh, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Azza wa Jalla. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga menyebutkan golongan yang kelak akan mendapatkan naungan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau SAW mengatakan, "Man an-nara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allah fi dhillihi." Barang siapa yang memberikan tempo, memberikan waktu kepada orang yang berhutang. Barang siapa yang Allah yaitu memberikan tempo, memberikan waktu kepada orang yang berhutang. Ada orang yang berhutang dengan kita yang kemudian karena dia susah atau mendapatkan kesulitan ketika menyewa hutang, padahal dia sudah janji untuk menyewa hutang pada waktu tertentu. Kemudian ketika kita mengetahui bahwasanya dia dalam keadaan sulit dan mungkin ada kebutuhan mendadak sehingga dia tidak bisa menyaur hutang saat itu kemudian seseorang memberikan tempo aw atau dia menggugurkan artinya memaafkan begitu saja jadi bukan hanya memberikan tempo tetapi juga memaafkan hutangnya dianggap hutangnya sudah sudah sah dan tidak membayar hutangnya yang tersebut artinya memaafkan dia dan tidak perlu dia membayar hutangnya maka adallahu fi dhillihi ya Allah SWT akan memberikan naungan kepada orang tersebut. Yaitu pada hari, yaitu di pada mahsyar. Allah SWT akan memberikan naungan kepada orang tersebut sebagai balasan bagi orang yang memberikan tempo kepada orang yang ingin membayar hutang. Dan ini menunjukkan ya eh, kita sebagai seorang muslim adalah kita berusaha untuk memudahkan saudara kita. Apabila ada saudara kita yang berhutang kepada kita karena memang ada keperluan dan dia berjanji untuk membayar hutangnya pada waktu e, tertentu kemudian dia tidak bisa, maka kita hendaklah ia memberikan dia tempo dan memberikan dia kemudahan supaya kita bisa mendapatkan fadilah ini, yang mendapatkan keutamaan ini yaitu mendapatkan naungan dari Allah Azza Wajalla Dan kalau kita bisa memaafkan maka itu tentunya adalah ya sebuah amal soleh yang Allah SWT tidak akan menyanyiakan apabila kita mengharap dengan amal soleh tersebut wajah Allah Azza wa Kemudian di dalam hadis yang lain beliau mengatakan man andara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allah al qiyamah tahta dhilli arshihi yauma la dhilla illa dhilluh. Barang siapa yang memberikan tempo kepada orang yang berhutang Itu sampai mendapatkan kemudahan Atau memaafkan hutangnya Dan memaafkan hutang di sini baik sebagian maupun seluruhnya Ya seandainya kita memaafkan hutangnya sebagian Maka diharapkan kita juga mendapatkan keutamaan tersebut Demikian pula apalagi seseorang Yang memaafkan seluruhnya Adallahu Allahu yawmal qiyamah Maka Allah SWT akan memberikan naungan kepada orang tersebut e, pada hari kiamat tahta dhilli di bawah naungan atau di bawah bayangan arsh yaitu arshnya Allah azza wajalla. Dan ini menunjukkan bahasanya makna dari naungan ya teduhan di sini maksudnya adalah bayangan arsh. Bayangan dari arsh Allah swt dan arsh Allah ini adalah makhluk yang paling besar. Jadi adalah makhluk yang pertama yang Allah ciptakan. Yauma la dhilla illa dhilluhu pada hari di mana tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah Azza wajalla. Ini adalah beberapa golongan yang dijanjikan kelak dia akan mendapatkan naungan, akan mendapatkan teduhan di hari kiamat. Dan e, di dalam e, hadis secara umum yang seorang muslim yang di dunia dia berusaha untuk memberikan kemudahan kepada orang lain ya secara umum seorang muslim yang di dunia berusaha untuk memberikan kemudahan kepada orang lain atau memberikan dia atau membantu dia di dalam melepaskan dirinya dari kesusahan maka Allah SWT akan memberikan kepada dia kemudahan pada hari kiamat dan sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya Allah anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah yaumil kiamah. beliau mengatakan barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dari seorang yang beriman barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan dunia dari orang yang beriman kita melihat saudara kita misalnya dalam keadaan kesusahan Yang di dalam masalah harta atau dalam masalah yang lain kemudian kita membantu dia menghilangkan kesusahannya barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dari orang yang beriman di dunia maka Allah SWT akan menghilangkan darinya satu kesusahan di mana di hari kiamat jadi barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dari seseorang di dunia maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan baginya di mana di hari kiamat oleh karena itu semakin banyak kita di dunia membantu orang lain menghilangkan kesusahan mereka, maka akan semakin banyak pula kesusahan yang Allah akan hilangkan dari diri kita di hari di hari kiamat. Ya, jadi orang yang ingin banyak dimudahkan oleh Allah di hari kiamat, maka adalah dia memudahkan orang lain di dunia. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al Imam Muslim rahimahullah dan hendaklah kita bapak-bapak sekalian ya paling tidak kita termasuk satu di antara golongan-golongan tersebut. Ya tadi disebutkan tujuh golongan, kemudian ditambah lagi dengan orang yang memaafkan hutang orang lain atau memberikan tembok kepada orang lain. Ya kita minimal ia memiliki satu sifat di antara ya sifat-sifat tersebut. Kalau enggak yang pertama, yang kedua. Kalau yang enggak yang, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Ya jangan sampai kita yang bukan termasuk satu dari yang golongan-golongan tersebut ya supaya kita yang kelak jadi hari kiamat mendapatkan teduhan dan juga naungan di suatu hari di mana tidak ada naungan dan juga teduhan kecuali teduhan dari Allah Azza wa Jalla. kemudian setelahnya kita melanjutkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah yaitu tentang masalah al-mizan. Beliau mengatakan wa tunsabu al-mawazin dan akan ditegakkan al-mawazin yaitu timbangan-timbangan. Yaitu di antara beriman dengan hari akhir adalah beriman bahwasanya di sana telah akan ada timbangan amal. Akan ditimbang amal yang kita lakukan selama di dunia. Baik timbangan yang berupa amal soleh, amal yang baik, yang berupa hasanah maupun amal yang jelek, yang berupa sayyi'ah. Maka keduanya akan ditimbang. Ini adalah bagian dari beriman dengan hari akhir yang harus kita yakini. Allah SWT akan menimbang amal perbuatan kita dengan kefiah yang diketahui oleh Allah Azza wa Jal. Dan ini berdasarkan ya dalil-dalil yang banyak di dalam Al-Quran. Demikian pula di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini masih ada beberapa permasalahan sebelum kita masuk kepada al-mizan yaitu tentang e, beberapa keadaan orang yang berbuat maksiat. Ya, beberapa keadaan orang yang berbuat maksiat di dunia di padang mahsyar. Sebelum kita masuk pada e, tentang e, beriman dengan timbangan amal, di sana ada e, hal yang perlu kita jelaskan yaitu keadaan orang-orang yang berbuat dosa di dunia ya ketika mereka di padang mahsyar. Karena di sini Rasulullah SAW telah menyebutkan ya sebagian keadaan mereka. Di antaranya adalah keadaan orang yang tidak membayar zakat. Orang yang tidak membayar zakat yang telah diwajibkan baginya di dunia, maka kelak dia akan diadab di padang mahsyar. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya orang yang tidak membayar zakat emas dan juga perak, maka kelak akan disetrika dahi, lambung dan juga punggungnya dengan lempengan emas dan juga perak yang dipanaskan di neraka jahanam. Ini menunjukkan tentang bagaimana keadaan sebagian orang-orang yang bermaksiat di dunia. Di antaranya adalah orang yang tidak membayar zakat emas dan juga perak. Demikian pula orang yang memiliki onta dan sudah sampai diwajibkan membayar zakatnya, kemudian dia tidak membayar, maka kelak akan ditelentangkan di tempat yang rata yaitu di padang masya. kemudian onta-onta tersebut akan menginjak-injaknya dan menggigitnya. Dan orang yang yang memiliki sapi dan juga kambing kemudian dia tidak membayar zakatnya maka hewan-hewan tersebut yaitu sapi dan kambing yang dia miliki yang tidak dizakatkan akan menginjak-injak dirinya dan menanduknya. Demikian keadaan mereka sampai hari keputusan. Itu sampai Allah SWT datang dan memberikan keputusan kepada mereka dan dari sini sahih diriwayatkan oleh alimah Muslim rahimahullah. Di dalam hadis yang lain beliau menyebutkan keadaan orang yang suka meminta-minta di dunia. Artinya meminta-minta, mengemis di dunia tanpa ada alasan yang benar. Dan ini adalah sebuah dosa. seorang muslim dilarang untuk meminta kepada orang lain mengemis kepada orang lain tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat. Beliau mengatakan, "Ma yazalur rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin." Beliau mengatakan, senantiasa seseorang meminta-minta kepada manusia. Senantiasa seseorang meminta-minta kepada manusia Kemudian hatta ya'tiya yaumal qiyamah sampai dia datang pada hari kiamat yaitu di padang mahsyar laisa fi wajhihi muz'atul lahmin dan tidak ada di wajahnya sedikit pun dari dari daging. Dia datang di hari kiamat di padang mahsyar dan wajahnya ini tidak memiliki apa? Tidak memiliki daging. Ini adalah balasan ya orang yang di dunia meminta-minta kepada orang lain tanpa alasan yang yang dibenarkan. Karena di sini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullah. Kemudian setelahnya orang yang dahulu di dunia pernah mengambil rampasan perang dengan sembunyi-sembunyi. Rampasan perang yang harusnya dia dibagikan oleh pemimpin, tetapi sebelum dibagikan dia sudah mengambil sendiri yang disembunyikan karena melihat itu adalah barang berharga ketika perang kemudian dia sembunyikan maka ini dinamakan dengan hulul dan orang yang demikian kelak di hari kiamat di padang mahsyar akan datang dan membawa apa yang dia curi di di dunia ya apa yang dia sembunyikan di dunia berupa uh, hulul yaitu rampasan perang yang dia sembunyikan Allah SWT mengatakan wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah barang siapa yang yaghlul, yaitu orang yang mengambil rampasan perang dengan sembunyi-sembunyi. Artinya sebelum diserahkan kepada ya kepada pemimpinnya, maka ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan datang di hari kiamat dengan membawa apa yang dia yang dia sembunyikan tersebut. Dan ini tentunya adalah sebuah kehinaan. Yang seseorang mengumpulkan bersama manusia yang lain sementara dia membawa barang yang dia curi yang dia sembunyikan selama di selama di dunia. Ini adalah balasan bagi orang yang yang melakukan demikian. Demikian pula ia di antara yang dikabarkan oleh Nabi saw orang yang berkhianat di dunia ia kelak akan memiliki bendera. Ya, orang yang berkhianat di dunia maka kelak akan memiliki apa? bendera. Ya, dan di dalam sebuah hadis Nabi saw mengatakan إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان فلان بن فلان apabila Allah mengumpulkan seluruh manusia dari yang terdahulu sampai yang terakhir di hari kiamat maka akan yurfa'u likulli ghadirin liwa akan diangkat ya akan di tegakkan bagi setiap orang yang berkhianat bendera. Jadi setiap orang yang berkhianat di dunia telah akan memiliki apa? Akan memiliki bendera. Faqila hadhihi ghadratu fulan bin fulan. Kemudian akan disampaikan yang di, di, di, diumumkan bahwasanya ini adalah ya pengkhianatan fulan bin fulan. Ya akan disampaikan bahwasanya ini adalah pengkhianatan fulan bin fulan. Dan hadis sini sahih diriwayatkan oleh al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Ya, dikatakan ya diangkat bendera ya kemudian ya akan dikatakan bahwa ini adalah pengkhianatan bulan bin fulan sehingga ya penduduk mahsyar yang saat itu mengetahui bahwasanya dia adalah seorang pengkhianat di mana di dunia. Ya, sehingga manusia yang ada di sekitarnya mengetahui bahwasanya dia adalah seorang pengkhianat di dunia dan pengkhianatan di sini umum ya di antaranya adalah pengkhianatan ya seorang rakyat kepada penguasa. Ini adalah pengkhianatan yang paling besar. Sebagaimana akan saya sebutkan hadisnya. Demikian pula pengkhianatan seorang penguasa kepada rakyatnya. Ini juga sebuah pengkhianatan. Demikian pula pengkhianatan di dalam perjanjian. Apabila seseorang berjanji, kemudian dia berkhianat di dalam perjanjiannya, maka ini juga termasuk pengkhianatan dan semakin besar pengkhianatan seseorang di dunia maka akan semakin tinggi bendera yang dia miliki. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, kulli ghadirin liwa'un yawmal qiyamah yurfa'u lahu biqadri ghadrihi." Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam setiap orang yang berkhianat akan memiliki bendera pada hari pada hari kiamat. Akan ditegakkan baginya ya bendera tersebut biqadri qadrihi sesuai dengan kadar pengkhianatan yang dia lakukan. Jadi benderanya tingginya sesuai dengan kadar pengkhianatan. Semakin besar pengkhianatannya maka akan semakin tinggi bendera tersebut. Kemudian beliau mengatakan, "Ala wala ghadira a'zamu ghadran min amiri ammatin." Kemudian beliau menyebutkan, "Ketahuilah." Ya, ketahuilah kata beliau, Sesungguhnya tidak ada pengkhianat yang lebih besar pengkhianatannya daripada orang yang berkhianat kepada pemimpin yang umum. Yang dimaksud dengan pemimpin yang umum adalah penguasa negara. Pemimpin negara. Inilah yang dimaksud dengan Amiru Amatin, yaitu pemimpin tertinggi kita. Beliau mengabarkan sallallahu alaihi wasallam tidak ada pengkhianatan yang lebih besar daripada pengkhianatan seorang rakyat kepada kepada penguasanya. Ya kepada pemimpinnya. Dan ini menunjukkan pengharaman yang pengkhianatan kepada pemerintah yang sah. Dan juga pemberontakan kepada pemerintah yang sah. Dan Islam mengajarkan kepada kita untuk mendengar dan taat kepada penguasa kita. Mendengar dan taat kepada mereka selama mereka ya tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Apabila menyuruh kepada kemaksiatan, maka tidak boleh kita mentaati kemaksiatan tersebut. Tidak boleh kita mentaati penguasa di dalam kemaksiatan tersebut. Adapun di dalam perkara yang lain yang tidak ada kemaksiatan di dalamnya, baik itu perkara yang disyariatkan maupun perkara yang mubah, maka dalam keadaan demikian kita harus dan eh, harus dan wajib untuk mendengar dan taat kepada pemerintah yang yang sah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kemudian beliau SAW menyebutkan di dalam hadis yang lain tentang keadaan orang yang sombong di dunia. Orang yang sombong di dunia. Beliau mengatakan yuhsyaru al-mutakabbiruna al qiyamati amthal al dzarri fi suwaril rijali yabshahum al dhullu min kulli makan. Beliau mengatakan akan dikumpulkan orang-orang yang sombong yaumal qiyamah pada hari kiamat. Amsal dzarri keadaan mereka ia seperti seekor semut. ia seperti semut-semut kecil fi suwaril rijal tetapi bentuknya manusia. Jadi mereka dikecilkan oleh Allah Azza wa Jal sehingga seperti apa? Seperti semut, tetapi bentuknya adalah bentuk manusia. Yaghshahumudz-dzullu min kulli makan. Ya mereka akan diliputi diselimuti oleh kehinaan dari semua arah. Ya akan diselimuti kehinaan dari semua arah. Dan ada sini sahih, ada sini hasan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi di dalam sunannya. Jadi menunjukkan tentang keadaan orang-orang yang sombong di akhirat, di padang mahsyar. Balasan dari Allah SWT karena di dunia mereka merasa lebih tinggi daripada yang lain ya maka Allah SWT akan hinakan dia ketika di hari kiamat. Dan nah, jadi masuk dengan sombong, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang lain, yaitu orang yang uh, uh, menganggap remeh manusia yang lain. Yang ghamkun nas wa batarul haq. Ghamkun nas wa batarul haq. Yang pertama adalah orang yang meremehkan manusia yang lain. Artinya menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain yang menganggap sepele manusia yang lain ini adalah termasuk makna sombong demikian pula yang kedua adalah orang yang menolak kebenaran batarul haq menolak kebenaran dia tahu bahwasanya ini adalah sebuah kebenaran tapi karena kesombongan yang ada di dalam hatinya karena yang mengucapkan yang adalah orang yang misalnya tidak e, tidak memiliki kedudukan atau dia adalah muridnya sendiri atau dia adalah e, orang bawahannya sendiri tetapi dia tolak kebenaran yang datang dari orang tersebut. Ini termasuk batrul haq. Ini termasuk menolak kebenaran dan kewajiban seorang muslim adalah menerima kebenaran dari manapun datangnya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal muntarin Kebenaran itu adalah dari Allah. Maka janganlah kalian termasuk orang-orang yang sombong ya kebenaran siapapun yang menyampaikan kepada kita kalau itu benar maka itu berasal dari Allah azza wajalla maka tidak boleh kita ya termasuk yang menjadi orang yang orang yang sombong baik kemudian di dalam hadis yang lain beliau menyebutkan tentang orang yang meludah di dunia ke arah kiblat. Beliau mengatakan man tafala tutijahal qiblati jaa yaumal qiyamati tafluhu baina 'ainihi. Beliau mengatakan barang siapa yang meludah ke arah kiblat, meludah ke arah kiblat maka datang pada hari kiamat dan ludahnya berada di antara dua matanya. Dan ludahnya berada di antara dua matanya. Dan ada di sini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya. Menunjukkan kepada kita tentang dosanya orang yang meludah ke arah kiblat dan adab seorang muslim ketika meludah jangan kita meludah ke arah ke arah kiblat. Ya kita meludah ke arah yang lain selain arah arah kiblat. Kemudian e, secara umum kita diperintahkan untuk menutupi aib seseorang di dunia. Ya secara umum kita diperintahkan untuk menutupi aib yang saudara kita di dunia. Dan orang yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah SWT akan menutup aibnya pada hari kiamat. Ya, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka Allah SWT akan menutupi aib kita dan akan menutupi kekurangan kita. Kalau kita selama di dunia berusaha untuk menutupi aib dan juga kekurangan saudara kita. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari di hari kiamat. Jadi kalau kita ingin ditutupi aibnya oleh Allah pada saat di padang mahsyar, yang ditutupi kekurangan kita, ditutupi aib kita yang banyak, maka adalah kita berusaha untuk menutupi aib saudara kita. Jangan kita biasakan untuk mengumbar dan juga membongkar aib saudara-saudara kita dengan cara ghibah, ya dengan cara an-namimah atau dengan cara-cara yang lain baik dengan ucapan maupun dengan tulisan ya setiap kita memiliki kekurangan ya kalau memang kita melihat saudara kita yang memiliki kekurangan maka kita nasihati ya antara kita dengan dirinya tanpa kita mengumbar aibnya atau mengabarkan aibnya kepada orang lain. Jadi kalau kita ingin ditutupi aibnya oleh Allah di padang mahsyar maka dalam kita menutupi aib saudara kita di dunia. Baik, kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan masalah midan ya masalah beriman dengan al-mizan yaitu timbangan dan juga penimbangan amal. Ini adalah bagian dari iman kepada hari akhir yaitu beriman dengan timbangan amal di hari kiamat. Waktu tumsabu al-mawazin dan akan ditimbang ya akan ditegakkan timbangan-timbangan. zanu fiha a'malul ibad. Kemudian akan ditimbang dengan timbangan-timbangan tersebut amalan-amalan para hamba. Dan dalilnya di antaranya adalah yang disebutkan di sini, "Faman taqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Maka barang siapa yang berat timbangannya, itu timbangan kebaikannya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, hasanahnya, hanya seseorang memiliki kebaikan dan juga memiliki kejelekan kemudian ditimbang, ya kejelekan dan juga kebaikan yang ternyata kebaikan yang lebih berat faulaika humul muflihun maka mereka lah orang-orang yang beruntung Jadi, kalau sampai ditimbang amalannya kelak ternyata amalan baiknya lebih banyak dan juga lebih berat daripada dosa-dosanya maka mereka lah orang-orang yang beruntung wa man khaffat mawazinuhu dan barang siapa yang ringan timbangannya Artinya timbangan kebaikannya lebih ringan. Dia memiliki kebaikan, tetapi timbangan kebaikannya lebih ringan daripada timbangan kejelekannya. Faulaika hum faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Maka mereka lah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Fi jahannam khalidun dan mereka kekal di dalam jahannam. Jadi menunjukkan kepada kita di antaranya bahwasanya timbangan di hari kiamat ini adalah timbangan yang hakiki. Timbangan yang hakiki yaitu memiliki dua dua daun, yaitu memiliki dua daun timbangan. Di sana ada yang digunakan untuk meletakkan amal soleh dan di sana ada daun timbangan yang digunakan untuk meletakkan dosa-dosa seseorang. Dan, dan Allah mengatakan takulat semawazinu. Berarti di antara sifat timbangan tersebut adalah berat dan Allah mengatakan khaffat ringan. Artinya timbangan tersebut ia memiliki sifat ringan dan juga memiliki sifat sifat berat. Maka ini semua harus kita imani sebagaimana datang dan sudah dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa nadha'u al-mawazin al li yaumil qiyamah. Dan kami akan menegakkan e, timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat fala tudlamu nafsun syai'a maka manusia tidak akan tidak akan dizalimi sedikit pun ya akan ditimbang amal kebaikan mereka dan tidak akan dizalimi maksudnya ya seseorang tidak mungkin yang e, didatangkan untuknya dosa yang tidak pernah dia lakukan ya tidak mungkin ditimbang yang dosa yang tidak pernah dia lakukan dan tidak mungkin ada amal soleh yang makbul yang diterima oleh Allah yang ketinggalan. Ya, ini adalah yang maksud dari fala tudlamu nafsun syai'a. Seseorang tidak akan dizalimi. Artinya ia tidak akan ada di sana amal soleh yang ketinggalan, tidak ditimbang. Dan tidak mungkin Allah SWT mendatangkan dosa yang tidak pernah dilakukan oleh seseorang. Semuanya adalah akan ia akan adil dan tidak ada kezaliman. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafabina hasibin. Kemudian Allah mengatakan dan seandainya di sana ada mithqala habbatin min khardalin. Ya di sana ada amal meskipun sebesar habbah min khardal, yaitu satu biji sawi. Yang sawi bijinya ya meskipun di sana ada amal yang baik maupun yang buruk sebesar biji sawi, maka ataina biha Allah akan mendatangkan amalan tersebut. Ya tidak mungkin di sana ada kebaikan yang diterima oleh Allah dan ketinggalan dan tidak mungkin di sana ada dosa yang tidak pernah kita lakukan kemudian didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan sifat yang timbangan amal tersebut adalah timbangan yang adil dan tidak ada kezaliman di dalamnya. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya kelak ia akan ia ditaruh catatan dosa di satu daun timbangan dan akan diletakkan di tokoh yaitu diletakkan kartu yang isinya kalimat la ilaha illallah di daun timbangan yang lain. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam fatudau as-sijillatu fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffah. Beliau mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan juga Ibnu Majah bahwasanya akan diletakkan catatan-catatan dosa fi kifatin yaitu di dalam satu daun timbangan wal bitaqatu fi kifatin dan akan diletakkan kartu yang isinya adalah kalimat la ilaha illallah pada daun timbangan yang lain dan timbangan ini tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah azza wajalla dan e, disebutkan di sana ada amalan-amalan yang memiliki timbangan yang berat yang memiliki timbangan berat yang berat di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, karena itu seorang muslim yang diharapkan dia bersemangat untuk mengamalkan amalan-amalan ini. Dan akan saya sebutkan ya amalan-amalan yang bisa ia memberatkan timbangan kebaikan seseorang di hari kiamat. Semoga masih ada waktunya. Di antaranya adalah kalimat syahadah. Di antaranya adalah dua kalimat syahadah. Ini memiliki timbangan yang sangat berat di sisi Allah Azza wa Jalla. hadisnya dan eh, langsung saya terjemahkan di sini sesungguhnya Allah akan memilih seorang seseorang dari kalangan umatku di antara atau di depan manusia yang lain yaitu di padang mahsyar yaumal qiyamah pada hari kiamat. Fayunsyaru alaihi tis'atun wa tis'ina sijillan kullu sijillin mitlu maddil basari kemudian akan dibuka di hadapannya 99 catatan amalan dosa ya catatan dosa ini maksud dengan sijil adalah kitab besar yang isinya adalah tentang apa dosa-dosa yang pernah dia lakukan di di dunia jumlahnya ada berapa 99 satu sijil yaitu satu catatan mithlu magdil basar. Itu luasnya seperti sejauh mata memandang. Itu satu sijil, ya satu catatan yaitu e, luasnya adalah sejauh mata memandang menunjukkan tentang bagaimana banyaknya dosa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut dan dia adalah laki-laki muslim umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yaqul, kemudian Allah berkata kepada orang tersebut, "Atungkiru min hadza syai'an?" adzalamaka katabati al-hafidun apakah engkau mengingkari sebagian dari isi kitab-kitab ini dari catatan dosa tersebut adakah yang engkau ingkari artinya ada dosa yang tidak engkau lakukan kemudian ditulis di dalam di dalam catatan ini adzalamaka katabati al-hafidun apakah malaikat-malaikat pencatat mereka mendolimi kamu artinya mereka salah di dalam mencatat yang dosa yang tidak pernah dilakukan dicatat oleh malaikat fayaqulu la ya rabbi maka dia mengatakan tidak ya Allah ya artinya tidak ada kezaliman di dalam catatan-catatan dosa tersebut fayaqul kemudian Allah mengatakan afalaka udhrun apakah engkau memiliki udzur ada alasannya kenapa engkau melakukan dosa tersebut fayaqulu la ya rabbi dia mengatakan tidak ya Allah itu tidak memiliki udzur fayaqul bala إن indana hasanatan fa innahu la zulma 'alaika al-yawm. Kemudian Allah mengatakan bahkan engkau memiliki kebaikan di sisi kami dan sesungguhnya maka sesungguhnya tidak ada kezaliman bagimu pada hari ini. Jadi Allah mengatakan kepada laki-laki ini, sesungguhnya engkau memiliki hasanah, engkau memiliki kebaikan yang kami catat yang ada pada sisi kami dan engkau tidak akan didolimi dengan yang sedikit pun. Fatukhraju bitaqatun fiha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Kemudian didatangkan di hadapan laki-laki tersebut bitaqah. Bitaqah artinya adalah kartu. Yang tertulis di situ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Itu dua kalimat syahadat. Fayaqul "Uhdhur waznak." Fayaqulu ya Rabbi, "Ma hadhihi al-bitaqatu ma'a hadhihi sijillat." Kemudian Allah mengatakan, "Datangkan timbanganmu." Maka laki-laki ini mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbu, apa faedah dari satu kartu ini dibandingkan catatan-catatan dosa yang jumlahnya 99 tadi?" Jadi kartu ini ya dibandingkan dengan 99 catatan yang satu catatan tadi Sejauh mata memandang apa faedah dari yang dari kartu ini? Faqala innaka la tudlam. Kemudian Allah mengatakan engkau tidak akan dizalimi. Qal fatudau sijillat fi kiffah wal bitaqatu fi kiffah. Maka kemudian diletakkan catatan-catatan dosa tadi di satu daun timbangan dan diletakkan kartu tadi yang isinya adalah dua kalimat syahadat di satu timbangan yang lain. Apa yang terjadi? Fakoshat as-sijillat. Maka terbanglah catatan-catatan dosa tadi. Yang jumlahnya ada 99. Ya, ketika dia ditaruh di daun timbangan, satu daun timbangan dan ditaruh kartu yang berisi dua kalimat syahadah di timbangan yang lain, maka catatan-catatan dosa tadi terbang. Ya, catatan dosa tadi terbang menunjukkan tentang beratnya apa? Beratnya kartu yang isinya adalah dua kalimat syahadah wa taqulatin bitaqah fala yadkhul ma'ismillahi syai' maka bitaqah tadi yaitu kartu tadi e, berat maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada sesuatu yang bisa mengimbangi yang beratnya nama Allah azza wajalla tidak ada sesuatu yang bisa mengalahkan beratnya nama Allah subhanahu wa taala dan ada sini sahih diriwayatkan oleh Tirmizi dan juga Ibnu Majah di dalam di dalam sunannya jadi menunjukkan bapak-bapak sekalian tentang keutamaan dua kalimat syahadah. karena itu kewajiban seorang muslim adalah menjaga dua kalimat ini. Dan kita berusaha untuk memahami dua kalimat syahadah. Memahami maknanya. Yang isinya dan kita mengetahui tentang konsekuensinya. Orang yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah berarti dia sudah bersaksi, berjanji ya mengatakan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Orang yang mengatakan kalimat ini tidak boleh dia menyerahkan ibadah sedikit pun kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini konsekuensinya. Dan kalau kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, berarti kita sudah berjanji untuk mengikuti beliau sebagai seorang rasul. Apa yang beliau perintahkan kita kerjakan, apa yang beliau larang kita tinggalkan, apa yang beliau kabarkan maka kita benarkan, dan jangan kita beribadah kecuali dengan ibadah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengamalkan dua kalimat syahadat ini dengan baik dan dengan benar, ya niscaya telah akan menjadi ya pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari di hari kiamat. Kemudian di sana ada amalan yang lain yang dikabarkan oleh Nabi SAW juga memiliki timbangan yang berat di hari kiamat sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi beliau mengabarkan bahasanya tidak ada sesuatu yang lebih berat di dalam timbangan daripada akhlak yang baik. Ya tidak ada sesuatu yang lebih berat akhlak yang baik. Dan bahasanya akhlak yang baik ini termasuk sesuatu yang akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang pada hari kiamat. Maka nah, beliau mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Dan akhlak di sini mencakup akhlak seseorang kepada Allah, demikian pula akhlak seseorang kepada sesama manusia. Maka ini semua termasuk di dalam akhlak. Akhlak kepada Allah di antaranya adalah mentauhidkan Allah ya di dalam ibadah. Ini adalah termasuk akhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula akhlak kepada manusia ini juga termasuk yang memberatkan amal seseorang di hari kiamat dan di antara akhlak yang baik adalah menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi kepada kita. Apabila ada saudara kita yang memutus tali silaturahim kepada kita maka kita berusaha untuk menyambungnya maka inilah yang yang dimaksud dengan silaturahim dan ini adalah termasuk akhlak yang baik demikian pula berusaha untuk memberi kepada orang yang tidak memberi kepada kita apabila ada sebagian orang yang tidak mau memberi kepada kita kemudian kita justru membalasnya dengan memberi orang tersebut memberi sesuatu kepada orang tersebut maka ini juga termasuk akhlak yang mulia Demikian pula memaafkan orang yang mendolimi diri kita. Apabila ada orang yang pernah mendolimi di dalam fisik, di dalam kehormatan kita, di dalam harta kita, kemudian kita memaafkan, maka tentunya ini adalah akhlak yang mulia. Kemudian di antara amalan yang berat, timbangannya di hari kiamat adalah ucapan Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Ini termasuk dua kalimat. Ini adalah dua kalimat yang takilatan. Ya, dua kalimat yang berat. Ya, timbangan, ya timbangan yang berat pada hari kiamat. Ya, yang dimaksud dengan dua kalimat tersebut adalah ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallah subhanallahil azim. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Bagaimana karena itu seorang muslim yang memperbanyak kalimat seperti ini. Ini adalah kalimat yang mudah untuk di ucapkan. Ya khafifatani fil lisan. Ya ringan diucapkan di lisan. Tetapi dia thaqilatani fil mizan. Dia adalah sangat berat timbangannya di timbangan. Yang demikian pula habibatani ila rahman. Ini adalah dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kita perbanyak membaca zikir yang diantaranya adalah mengatakan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Karena di sini sahih diriwayatkan dari Bukhari dan juga Muslim. Demikian pula di antara amalan yang berat timbangannya adalah ucapan alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ya di dalam sebuah hadis Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan walhamdulillahi tamla'ul mizan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah ya sekali itu sudah memenuhi apa? Timbangan. Lalu bagaimana apabila seseorang yang sering mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Dan kita disunahkan setelah sholat lima waktu untuk membaca Alhamdulillah. Berapa kali? 33, 33 kali. Kalau lima waktu senantiasa kita jaga berapa? Ya, e, pahala yang kita dapatkan. Dan bagaimana beratnya timbangan amalan seseorang di hari kiamat. Dan di dalam hadis, di dalam hadis ini juga beliau mengatakan wa walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma baina sama'i wal ardh. Ya beliau mengatakan dan ucapan subhanallah demikian pula ucapan alhamdulillah ini memenuhi apa yang ada di antara langit dan juga bumi. Ya memenuhi apa yang ada di antara langit dan juga dan juga bumi. Siapa di antara kita yang tahu bagaimana besarnya antara bumi dengan langit yang pertama? ya orang yang mengatakan subhanallah walhamdulillah yang mengucapkan subhanallah dengan alhamdulillah maka ini akan memenuhi apa yang ada di langit dengan di bumi. Ini menunjukkan keutamaan mengucapkan zikir tersebut. Baik. E, kemudian di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimu as-samin yaumal qiyamah sesungguhnya akan datang di hari kiamat seseorang yang gemuk. Ya seorang yang gemuk, as-samin, al-azim, yang dia besar. Ya badannya besar dan juga gemuk yaumal qiyamah pada hari kiamat. La yazinu indallahi janaha ba'udah. Tetapi ternyata berat timbangan amal uh, amal orang tersebut ya tidak lebih berat daripada satu sayap seekor seekornya. Hanya seorang yang besar, yang memiliki badan yang gemuk, ya tetapi ternyata di dunia tidak dia tidak beramal. Maka orang yang demikian kelak di hari kiamat yang disebutkan oleh Nabi SAW la yazinu indallahi janaha ba'udah. Ya timbangan amalan yang dia dapatkan yaitu ini tidak lebih berat daripada daripada berat satu sayap seekor seekor nyamuk. Dan ini menunjukkan dalil-dalil yang tadi kita sebutkan menunjukkan bahwasanya e, perkara yang akan ditimbang di hari kiamat ini ada tiga. Ya, yang akan ditimbang di hari kiamat ini ada tiga. Yang pertama adalah amalan. Ya, tadi disebutkan tentang kalimat subhanallah, alhamdulillah. Ya, ini akan ditimbang. Demikian pula akhlak yang baik juga akan ditimbang. Menunjukkan bahasanya di antara yang akan ditimbang di hari kiamat adalah amalan. Kemudian yang kedua, yang akan ditimbang adalah orang yang mengamalkan. Ya, orang yang mengamalkan juga akan ditimbang. Dalilnya adalah hadis yang tadi kita sebutkan terakhir. Ya, dan hadis ini sahih diriwayatkan dari Bukhari dan juga Muslim akan didatangkan seorang yang gemuk tetapi ternyata dia tidak memiliki timbangan yang berat. Ya, karena amalannya ya karena dia tidak beramal di di dunia dia mengamalkan amalan yang sedikit sehingga datang dari kiamat meskipun dia memiliki fisik yang besar akan tetapi ternyata timbangannya tidak tidak berat dan ini menunjukkan bahwasanya di antara hal yang akan ditimbang adalah orang yang mengamalkan kemudian yang akan ditimbang adalah kitab-kitab catatan amal yang sebagaimana dalam hadis tokoh tadi itu hadis tentang kartu yang isinya kalimat yaitu dua kalimat syahadat menunjukkan bahwasanya ya catatan amal atau kitab catatan ini juga akan ditimbang. Jadi berdasarkan dalil-dalil tersebut yang menunjukkan bahwasanya tiga perkara inilah yang akan ditimbang yaitu amalan orang yang mengamalkan demikian pula catatan amal dan catatan amal serta orang yang mengamalkan ringan dan juga beratnya ini tergantung dari amalan seseorang. Ya catatan demikian pula uh, uh, uh, orang yang mengamalkan ini e, berat dan juga ringannya tergantung dari amalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.